Sebelum kita masuk ke latihan-latihan yang akan kita baca pada malam ini insyaallah uh, biasa kita lakukan adalah kita uh, murojaah sebentar setelah itu kita akan masuk ke pembahasan yaitu membaca latihan-latihan yang belum kita baca di eh, pelajaran ini. Dan seperti biasa, kita selalu mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat fillah azakumullah <clears throat> untuk uh, terus bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan tidak lupa yang paling utama adalah uh, meluruskan niat uh, dalam mempelajari bahasa Arab yaitu tidak lain tidak bukan semata-mata hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala uh, dalam rangka untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Baik, uh, qabla nabda sebelum kita mulai qiraat at-tamrinat huna atau at-tamarin ندخل الآن في مراجعة أولا ثم نقرأ التمارين ممكن أن تقرأ أبو زهري نعم سر. الدرس الحادي عشر نعم الدرس الحادي عشر نعم اقرأ pelajaran ال- ke-11 اقرأ فقط هذا Antum baca di- ini dialognya saja tidak usah diterjemahkan. طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أخي اسمي عبد الله وما اسمك اسمي فيصل أطالب أنت يا عبد الله نعم نعم أين تدرس يا أخي أدرس بجامعة الرياض في أي كلية تدرس أدرس في كلية الهندسة في أي سنة تدرس أدرس في السنة الثانية نعم أتعرف المهندس سل... أتعرف المهندس سلمان؟ نعم طبعا هو أستاذي هو أحسن مدرس في ال... هو أحسن مدرس في الكلية طيب. في الكلية في نعم. الواضح في الواضح طبعا هو أستاذي هو أحسن مدرس في الكلية نعم من هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم إخوتك نعم هؤلاء إخوتي لي أربعة إخوة وثلاث أخوات نعم أين يدرس هؤلاء أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة عيسى وهو أكبر مني يدرس في كلية الطب وإبراهيم يدرس في كلية التجارة وإسحاق يدرس في كلية الآداب وإسماعيل يدرس في كلية العلوم وهؤلاء الثلاثة أصغر مني وأما الأخوات فيدرسن في المدرسة المتوسطة نعم زينب تدرس في السنة الأولى وسلمى تدرس في السنة الثانية وليلى تدرس في السنة الثالثة في أي مدرسة تدرس أخواتك يدرسن في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة تؤيد مرة أخرى يدرسنا يدرسنا في مدرسة يدرسنا في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة نعم أحسنت أين تسكنون أنتم؟ إخوتي يسكنون في مهاجئ الجامعة أما أنا فأسكن مع قريب لي نعم أمتزوج أنت يا عبد الله لا لست بمتزوج ما عنوانك هذه بطاقتي فيها عنواني نعم أشكرك يا أخي أنا مسرور بلقائك أنا سأنزل في المحطة القادمة في أمان الله وإلى اللقاء طيب، في أمان الله في أمان الله وإلى اللقاء نعم هذا الباب للدخول يا أخي النزول من هناك Nah, barakallahu fikum. Syukran ya akhil kirim. Jazakallah khair. Nah, sudah kita baca uh, An-Nas. Sudah kita baca barusan bacaannya. Dan uh, sengaja memang kita tidak terjemahkan. Karena kita bersusun, antum ikhwan dan akhwat di rumah sudah mengulangnya kembali di rumah dan uh, eh, insya Allah Taala tidak ada masalah dalam memahami nas yang sudah kita baca karena ini sudah kita uh, bahas sebelumnya di pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu Sehingga insyaAllah uh, al-mufradat kosakatanya tidak uh, tidak sulit dalam memahaminya karena sudah kita terjemahkan satu persatu. طيب آه، الآن ندخل إلى آه، التمرين الثالث مباشرة نعم انتهينا من التمرين الأول والثاني أليس ذلك يا إحسان؟ بلى أستاذ. طيب نعم الآن نقرأ مباشرة التمرين الثالث ثم آه، نواصل بعد ذلك إلى التمرين الرابع وما يليه طيب آه، نبدأ من تم- من التمرين الثالث طيب أجب عن الأسئلة الآتية هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس الهادي عشر نعم ترجم أولا يا أخي الكريم Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini نعم Dan pertanyaan-pertanyaan berikut ini tidak berdasarkan kepada pelajaran yang ke-11 Nah, maksud daripada eh, perintah di sini adalah kalau kita lihat di latihan yang pertama dan kedua, kedua latihan tersebut itu berkaitan dengan nas yang e, sebelumnya. Artinya soal-soalnya ini nanti soal-soal yang berkaitan dengan dialog dan bacaan yang sudah kita baca tadi. Tapi kalau untuk latihan ketiga, untuk at-tamrin at tsalits tidak sama sekali berkaitan dengan e, bacaan atau dialog yang kita baca tadi. Jadi ini bebas. Jawabannya tidak harus sesuai dengan eh, yang disebutkan dalam bacaan. Ini bebas. Nah, kita mulai nabda min min ar-raqam al-awwal ya akhil karim. Nah, لا بس أنت تقرأ وتجيب مباشرة نعم أين تدرس أنت؟ نعم ال- ال- اقرأ الرقم من فضلك طيب واحد أين تدرس أنت؟ نعم Di manakah engkau belajar? نعم أدرس في معهد العلوم أدرس في معهد العلوم نعم إن شاء الله Saya مع- معهد العلوم إيه معهد العلوم الإسلامية والعربية نعم Nah. <clears throat> Saya belajar di Mahad Ulum Bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam. ممتاز أحسنت ثاني نعم اثنان أين تسكن أسكن في Cilengsi أسكن في Cilengsi مباشر نعم sekali lagi ini soalnya tidak terkait dengan bacaan bebas saja jawaban nah di mana kamu tinggal nah Saya tinggal di Cilengsi. Nah, bisa antum jawab anak askun fi Bekasi. Nah. Atau anak askun fi Jakarta dan seterusnya. Nah, maaf muskilah. Salasa? Salasa. Ata'rifu al-lughata al-Faransiyah? Nah. Apakah engkau mengetahui bahasa Perancis? Nah. La, ma'arifuha. La Ma'af jayid ahsant. Tidak, saya tidak mengetahuinya. Atau la la a'rifuha. Baik. Arba'ah من أي إذاءة تسمع الأخبار di radio mana kamu mendengar berita-berita نعم أسمع الأخبار في إذاءة الرجاء نعم اسمعوا الأخبار من من إذاءة الرجاء ممتاز أحسنت saya mendengar kabar kabar atau berita-berita dari radio Roja ممتاز نعم خمسة أتعرف بيت ال... أتعرف بيت المدرس نعم apakah engkau mengetahui rumah guru? Naam. Naam, a'rifuhu jayidan. Naam, a'rifuhu jayidan. Mumtaz, ahsant. Naam, uh, jadi sekali lagi latihan ketiga ini tidak terkait dengan dialog yang kita baca tadi. Jawabannya bebas sesuai dengan uh, apa yang antum inginkan dan tidak tergantung dengan apa yang disebutkan dalam dialog yang sudah kita baca. Jadi misalnya tadi kalau tadi uh, eh, Al-Akh uh, eh, Abu Zuhri ketika menjawab nomor satu aina tadrusu anta Uh, Abu Zuhri mengatakan adrusu bi ma'hadil ulum al-islamiyah wal arabiyah fi Jakarta. Tapi kalau antum bisa saja di mana saja. Adrusu misalnya adrusu fi uh, eh, al-madrasah al-mutawassitah misalnya kalau antum masih SMP. Atau adrusu fi uh, al-madrasah al-aliyah la Naam. Adrusu bi fi fil ma'had labas. Nah, antum sebutkan ma'hadnya misalnya dan begitu seterusnya. Eh, nomor dua, aina taskun? Di mana kamu tinggal? Uh, tadi Abu Zuhri mengatakan askun fi Cilengsi. Antum bisa jawab, bisa juga menjawab ana askunu fi uh, Jakarta misalnya atau askunu fi Bekasi misalnya dan seterusnya. Dan juga soal-soal dari nomor tiga sampai seterusnya juga seperti yang saya sebutkan tadi tidak terkait dengan bacaan yang kita baca. Ini jawabannya adalah uh, bebas sesuai dengan keinginan. Nah, Eh, sebelum kita buka kesempatan untuk hewan dan akhwat di rumah uh, untuk sama-sama ikut membaca latihan-latihan yang akan kita baca, kita masuk dulu ke latihan keempat. Baru setelah itu kita akan buka kesempatan bagi antum untuk sama-sama membaca latihan-latihan yang kita sudah baca. Kita masuk ke tamrin ar-rabi, ta'ammalil amthilata. <clears throat> ta'ammalil amthilah. Mana ta'ammalil amthilah? Perhatikan contoh-contoh. Nah, perhatikan contoh-contoh. Thumma dha'fil faragi Kemudian letakkan letakkan pada tempat yang kosong. Fi mayali pada hal-hal berikut ini atau pada apa yang berikut ini apa yang kita apa yang kita isi di tempat yang kosong tersebut al mudhari'a al mudhari yang kita isi adalah fi'il mudhari min al fi'li dhahaba dari kata kerja dhahaba ba'da isnadihi ila dhamir setelah disambungkan dengan kata ganti. Sebelum kita masuk ke latihan keempat ini, uh, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kata kerja al-fi'l, kata kerja dalam bahasa Arab itu uh, dilihat dari segi waktunya dibagi menjadi tiga uh, kata kerja. Al-fi'l ditinjau dari segi waktu, waktu di mana pekerjaan itu dilakukan dibagi menjadi tiga. Yang pertama al-fi'lul madhi, kemudian fi'l fi'l al-mudhari', kemudian fi'lul amri. Fi'lu al-amr. Yang pertama al-fi'lul madhi uh, sudah kita bahas sebelumnya al-fi'lul madhi dia adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sudah lewat, waktu lampau. Al-fi'lul madhi. Contoh ini, contoh adalah kalimat dhahaba. Dhahaba ini masuk ke dalam kategori al-fi'l al-madhi. Dhahaba kalau kita terjemahkan artinya dia telah pergi. <clears throat> dia telah pergi. Kita cantumkan keterangan waktu telah karena kata kerja ini kata kerja al-fi'lul madhi yang menunjukkan waktu sudah lewat. Nah, Eh, dari kalimat zahaba ini diminta di sini untuk dirubah menjadi al-fi'il al-mudhari. Al-fi'il al-mudhari. Dan makna daripada al-fi'il al-mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau sedang dan juga akan. Atau menunjukkan sesuatu yang terus-menerus dilakukan secara rutinitas. Maka dengan mengetahui apa fi'il mudhari' dari kalimat dhahaba, maka insya Allah tidak akan kesulitan setelah itu. Bagaimana fi'il mudhari' untuk dhahaba ya akhil kirim? Yadhhabu. Yadhhabu. Nah, dhahaba yadhhabu. yadhhabu. Ada satu contoh disebutkan di sini. Ada satu contoh disebutkan di sini. Contohnya adalah untuk kata darasa. Ada ada contoh yang disebutkan di sini. Contoh fi'il mudhari dari kata kerja darasa. Darasa al-fi'lul madhi. Darasa ini kata kerja al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Ketika dirubah menjadi al-fi'lul mudhari, maka perubahannya darusu. Darasa darusu. Ada tambahan huruf ya di depannya, darusu. Kita lihat di sini Abdullah yadrusu bijami'atir riyadi Abdullah yadrusu atir riyad Abdullah uh, mana darasa ya kirim tadi belajar belajar nah di darasa dia telah belajar. belajar tapi kalau yadrusu dia sedang atau akan belajar atau bisa jadi artinya rutinitas memang sudah dilakukan rutinitas belajar bijami atir riyad di Universitas Riyadh. Antum lihat darasa menjadi yadrusu. Abdullah yadrusu. Berikutnya wa ikhwatuhu aidan wa ikhwatuhu aidan yadrusuna yadrusuna bi jami'atir riyad yadrusuna antum lihat di sini tadinya yadrusu sekarang ber, eh, berubah menjadi yadrusuna ada tambahan apa di sini, Khul? Waw dan nun. Waw dan nun. Ya durusuna. Karena karena kenapa ada tambahan waw dan nun di sini? Karena dia jamak. Karena kembali ke isim jamak. Uh, eh, isim jamak yaitu ikhwah. Nah, ikhwah jamak. Jamak dari kata apa? Akhun. Akhun, sahih. Ikhwatun jamaknya jamak daripada akhun. Dan kalau kita uh, lihat ikhwatun ini dia domirnya adalah hum. Nah. Maka kata kerjanya ya durusuna. Kalau tadi satu orang Abdullah Yadurus yakni domirnya adalah huwa, orang ketiga huwa Yadurus. Sekarang ketika berubah menjadi uh, Yadurusuna, domirnya di situ adalah kata gantinya di situ adalah hum. Hum yadurusuna. Nah. Wa ikhwatuhu aidan yadurusuna bi jami'atir Riyadh. Sekarang kita lihat perubahan yang berikutnya wa akhawatuhu yadrusna fil madrasatil mutawassitati wa akhawatuhu yadrusna hmm, apa, apa yang berubah di sini fi'il nah kata kerjanya berubah bentuk kata kerjanya berubah tetap huruf ya ada di depan tapi antum lihat setelah sin ada huruf nun nun, nun yang menunjukkan bahwa dia adalah jamak untuk perempuan jamak untuk perempuan karena ya durusna ini kembali ke akhwat akhwat jamak daripada ukhtun seakan-akan di sini domirnya adalah hunna hunna yadrusna pendek nunnya yadrusna wa akhwatuhu yadrusna fil madrasatil mutawassitati jadi kalau kita eh, simpulkan dari apa yang kita baca barusan tadi di sini kita temukan ada tiga perubahan. Yang pertama dari darasa menjadi yadurusu. Dari darasa menjadi yadrusu. Kemudian eh, yadrusu menjadi yadrusuna. Kemudian yang baru saja kita baca yadrusuna menjadi yadrusna. Dan yang terakhir kita lihat Zainab tadrusu fis sanatil ula. Zainab tadrusu fis sanatil ula. Zainab dia belajar di tahun yang pertama. Antum lihat di sini. Tadinya semuanya ya, awalnya ya semua, sekarang tiba-tiba menjadi tak. Apa sebabnya ya akhir kiri? Untuk menunjukkan uh, perempuan. Nah, nah, karena di sini kembali ke isim uh, mufrad muannas. Antum lihat Zainab. Seakan-akan di sini kata gantinya adalah hiya hiya tadrus. Nah, kalau ada papan tulis mungkin kita catat di sini. Huwa nam. Huwa yadrus. Hum yadrusuna. Hunna yadrusna. Hiya tadrus. Hmm, sementara kita baru dikenalkan empat perubahan saja. Nah dan mudah-mudahan nanti di soal-soal tidak keluar dari empat perubahan yang sudah kita baca barusan tadi. Jadi sekali lagi ini contoh untuk kalimat fi'il darasa. Darasa ini fi'il fi'il madhi. Bagaimana fi'il mudhari'nya? Ya, ya darusu. Antum lihat darasa ya darusu. <clears throat> Sekarang zahaba. Bagaimana fi'il mudhari' untuk uh, eh, zahaba? Yadhhabu. Yadhhabu. Hmm, ahsant. Kita masuk nomor satu. Abi yadhabu ila suqi kulla sabah. Lihat. Abi jawabannya yadhabu abi titik-titik ila as-suqi kulla sabahin. Jawabannya abi yadhabu ila as-suqi kulla sabahin. Abi yadhabu. Kenapa pakai yadhabu? Kenapa bukan yadhabuna atau kenapa bukan yadhabna? Atau kenapa bukan tadhab? Karena, Karena isimnya mufrad mudzakkar ghaib. Nah, kata ganti ini yadhhabu kembali ke mufrad mudzakkar lil ghaib. Maka seakan-akan dhamirnya adalah huwa. Abi yadrus huwa uh, afwan abi yadhhab huwa yadhhabu ila suqi kulla sabah. Nah. دوركم بعد ذلك يا أخي الكريم اثنان At-tullabu nukat al-an ilal mudiri. Nah, di sini sekarang isimnya adalah At-tullab. Jama, jama, mudakar mudzakkar. Sekedalik. Bala. Nah, silakan jawab bagaimana kata kerjanya? At-tullabu yadhhabun al-an ilal mudiri. Ahsan. At-tullabu yadhhabun al-an ilal mudiri. Yadhhabuna. Antum lihat? At-tullab yadhhabuna. Nah, ahsan. Terjemah. Tfadal, terjem. Para siswa sekarang pergi ke mudir. Ahsant. Nah. الآن ثلاثة تفضل استمر ثلاثة أختي نقت إلى المدرسة أختي تذهب إلى المدرسة ممتاز ممتاز karena dia disamakan seperti dhamir hiya hiya nah. hiya uh, tadhhabu ila ahsant kakak perempuanku pergi ke madrasah. Ahsan, yakfi. Syukran, jazakallah. Syukran. Yakfi. Cukup kita baca tiga nomor saja, sisanya kita minta kepada para pendengar Ikhwan al yang akan menghubungi kita untuk menjawab eh, yang belum kita jawab. Nah, Tapi bagi para pendengar saja. silahkan kita berikan kesempatan eh, yang luas bagi Anda untuk ikut berinteraktif. Dalam kajian bahasa Arab ini Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Silahkan kita buka. Fadol. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalam, dengan siapa di mana? Dengan Umu Ubaidillah. Di mana? Di Serang. Baik. Fadli Umu Ubaidillah. Uh, ada bukunya Umu? Ada. Uh, kita berhenti tadi di nomor 3, latihan keempat. Hmm. Sekarang Umu silakan membaca nomor 4, rekam arba. Nah terputus teleponnya. Tapi Umu Ubaidillah di Serang bisa dicoba kembali. Mohon maaf terputus ya di 8236543. Silahkan kita terima telepon yang kedua di belakang Umu Ubaidillah. Fobal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib dengan siapa Bapak di mana? Dari Umu Sarah, eh, Abu Sarah. Di mana Abu Sarah? Di Kelender. Taib. Ada bukunya Pak Abu Sarah? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Tafadhal, tafadhal, tafadhal. خمسة أربعة أربعة نعم آمنة وفاطمة وعائشة يذهبون نعم الآن إلى مكة ilal maktabah. maktabah. Nah, di sini jawabannya yadhabuna. Begitu Pak Abu Salah, yadhabuna. Di yes. yakin yadhabuna. Yes. Anu. Nah, yang, yang benar gimana Ustaz? Yang benar adalah yadhabna. Nah. Yadhabna. Oh. Nah, apa nah. sebabnya? Karena Aminah wa Fatimah wa Aisyah ini kan muannas. Hmm, nah. ya, jadi jamak. Jamak muannas sahih. Hmm. Kalau jamak mudzakkar yadhabuna betul. Tapi kalau jamak hmm. muannas yadhabna. Hmm. Oh, nah, hmm. Nah. fadal Istamir, silakan diteruskan Pak Abu Sarah. Hmm. Komsa. Nah. Aina nukot anta ya Ahmadu. Nah. أين يذهب يذهب أنت يا أحمد نعم أين يذهب أنت يا أحمد أنت يا أحمد kemana kamu pergi kamu wahai Ahmad نعم di sini berarti kamu dobernya berarti anta Pak Abu Sara. mm -hmm. maka yang tepat adalah tadhabu aina tadhabu oh nah Eh, Aina eh, Aina تذهب؟ أين تذهب أنت يا Oh, ya. naam. Anta. naam. Uh, eh, أنا bingung dengan ya ada Ahmad ini. <laughs> Labas. Labas. Labas. Silakan uh, teruskan Pak. Satu lagi, satu lagi. Ana Sita. Naam. Ana nukot al ana ilal masjidi. Naam. Ana Nah, ini Yes. Ana. Hmm. Ana Yes. Yes, ini? Ana <laughs> ana azhabu. Jawabannya ana azhabu. Oh, ana uh, azhabul ana ilal masjidi. Taib. Nah, ana dia perubahannya di azhabu. Oh, nah, ana azhabu al ana ilal masjidi. Mumtaz, mumtaz. Hmm. Syukran Pak Abu Sara, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bu Sarah. Nah, sepertinya perubahan di latihan keempat ini kelu, e, tidak sebatas empat yang dicontoh. Nah, Ustaz. Nah, berarti ini eh, antum harus kembali mengulang pelajaran yang sudah kita sudah kita pelajari berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada pada fi'il mudhari. Dan mudah-mudahan antum masih ingat ini. E, nah, nah, sekilas kita ulangi. Nah, mungkin sekilas kita ulang. Uh, sudah kita bahas sebelumnya bahwa domir itu ada tiga uh, jenis kata ganti itu. Sebelum kita bicara tentang film mudore, uh, sebelum kita bicara tentang kata kerja bentuk mudore, maka kita ingatkan terlebih dahulu tentang domir kata kerja, karena ini berkaitan. Kata kerja dalam bahasa Arab sekali lagi dibagi menjadi tiga. Yang pertama abdomir uh, eh, al-mutakallim Kata kerja untuk orang yang pertama, kata-kata ganti untuk orang yang pertama, kemudian ad-dhamir lil mukhatab, kata ganti untuk orang yang kedua, yang ketiga ad-dhamir lil ghaib, kata ganti untuk orang yang ketiga. Untuk kata ganti orang yang pertama ada dua, ana dan nahnu. Tidak kita jelaskan secara rinci, mungkin kita ingatkan secara global saja. Untuk orang pertama ada dua. Yang pertama ana nahnu. Kemudian untuk <clears throat> al mukhatab untuk orang yang kedua ada anta, ada anti, ada antum. Sepertinya musanna belum dibahas di sini. Nah, lagi ya Pak Zuhri. Nah, lam nah, lam natakalam ba'dan musanna. Balas. Nah, eh, sekali lagi untuk al-mukhatab untuk kata ganti orang yang kedua kata ganti untuk orang yang kedua. Yang pertama anta ini untuk uh, tunggal mudakar, tunggal laki-laki mufrad mudakar. Kemudian ada anti kebalikannya. Kalau anta untuk laki-laki, kalau anti untuk perempuan. Ada juga antum dan ada juga antunna. Ada antum ini untuk laki-laki tapi jamak. Adapun untuk perempuan jamak kita menggunakan antunna. Kemudian yang ketiga, kata ganti untuk orang yang ketiga, lil ghaib, orang yang ketiga. Ada huwa untuk laki-laki, ada hia untuk perempuan, ini sama-sama untuk tunggal. Ada juga hum, hum dan hunna. Hum dan hunna sama-sama untuk jama Tapi kalau hum untuk laki-laki, ada pun hunna untuk perempuan. Nah, setelah kita ingat uh, eh, domir yang sudah kita bahas tadi, Eh, maka kita masukkan sekarang fi'il mudhari'nya ke dalam kata ganti-kata ganti tersebut. Contoh, kita ambil uh, kata ganti, kata kerja yadhabu di sini. Yadhabu, zahaba yadhabu. Ana azhabu. Antum lihat ana azhabu. Apa yang berubah tadi, ikhwan? Ana adhabu. Tadi sebelumnya yadhabu pakai ya. Sekarang ketika dimasukkan kata ganti ana, saya, orang pertama menjadi adhabu. Ya-nya diganti menjadi eh, alif. alif. Kemudian nahnu. Nahnu nadhabu. Antum lihat nahnu nadhabu. Ada nun di situ. Adhabu nadhabu. Ini kata ganti untuk orang yang pertama. Kata ganti untuk orang yang kedua. Uh, anta tadhabu. Anta tadhabu. Anti tadhabina. Tadhabina. Antum tadhabuna. Antunna tadhabna. Antunna tadhabna. Untuk orang yang ketiga, huwa yadhabu. Huwa yadhabu. Hiya tadhabu. Hiya tadhabu. Hum yadhabuna. Hum yadhabuna. Hunna yadhabna. Hunna yadhabna. Nah, e, mudah-mudahan dapat diingat kembali pelajaran ini karena ini sangat uh, menentukan antum bisa menjawab latihan yang pada uh, ada pada latihan keempat ini soal-soal yang ada pada latihan keempat. Nah, demikian. Taib. Nah. Ya. Nah, kita berikan nasihat Nah, Taib. Berikutnya kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain Terakhir dengan Abu Sarah, Anda bisa menelpon kembali para pendengar roja untuk ikut berinteraktif di 0218236543. Tamrin yang keempat di halaman 77, pelajaran ke-11. Silahkan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Herman, Ustaz. Bogor. Nah, taib. Nah. كيف حالك يا هرمان؟ الحمد لله نعم أنت معك الكتاب الآن يا هرمان؟ إن شاء الله موجود تفضل تفضل يا أخي هرمان تفضل أنت تبدأ من التمرين الثالث ربسة ثالث نعم التمرين الثالث تفضل أين تد... أين تدرس أنت؟ نعم لو سمحت اقرأ الرقم رقم واحد نعم أنا أدرس في في الجامعة في الجامعة لا ما شاء الله أي, أي جامعة أنت تدرس؟ جامعة المقعدون مثلا يا آه هذا مثال فقط طيب ليس حقيقي طيب لا بأس لا بأس لا بأس نعم, نعم. الثاني نعم أين تسكن؟ أسكن في بوغور طيب أحسنت ثالث نعم أتعرف أتعرف اللغة الف أتعرف اللغة الفار فار فرنسية فرنسية نعم لا أعرفه لا أعرفها لا أعرفها جيد نعم راب الرابع نعم من أي إذاعة تسمع الأخبار أعيد مرة أخرى من أي إذاعة من أي إذاعة تسمع الأخبار نعم min izaati roja. Anam. Ah, Asmaul akhbar min. Asmaul akhbar min roja. Jaid. Ahsant. Khamsah. Khamsah. Atariful Atariful baital Atariful baital mudarrisi. Mudarrisi. Jaid. Naam. Naam. Arifu a'rifuhu. Naam. نعم نعم أنا أعرفه نعم أنا أعرفه جيد بارك الله فيكم شكرا يا خيرمان جزاك الله خير ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Baik, kita berikan kesempatan di belakang Asyik Herman Pendengar roja yang lain Tafadol di 0218236543 Kita angkat telepon selanjutnya Halo Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Pak? Uh, Ana Sugino min ذلك أحسن ما شاء الله كيف حالك أخ سجينا؟ الحمد لله خير أستاذ ما شاء الله مع معك الكتاب الآن؟ نعم الحمد لله نعم تفضل اقرأ التمرين الرابع الرابع نعم أه أبي نقد إلى السوق كل صباح نعم تبدأ بقراءة الرقم من فضلك واحد رقم واحد نعم أبي يذهب إلى السوق كل صباح نعم جيد اثنان اثنان الطلاب يذهبون الآن إلى المدير جيد الطلاب يذهبون الآن إلى المدير نعم, نعم. ثلاثة أختي تذهب إلى المدرسة جيد أختي تذهب إلى المدرسة نعم يكفي يا أخي شكرا جزاك الله خير بارك الله فيكم وإياكم طيب Jazakallah khair dan kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silahkan pendengar roja di 0218236543. Taib. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ummu Ahsan. Benar. Iya. Silakan. نعم ت- تفضلي أم أحسن تفضل رقم أربعة ار- ارفعي صوتك من فضلك tolong dikeraskan suaranya Uh, ada Aminatu wa Fatimatu wa wa i wa Aisyatu نعم yad- yadhabna al-an ilal maktabati جيد يذهبنا صحيح نعم مباشرة خمسة langsung nomor lima Komsa Aina adhabu anta ya Ahmadu آه، س- مرة أخرى sekali lagi Aina adhabu anta ya Ahmad M- mengapa menggunakan azhabu Uh, ini ada domirnya anta Ustaz anta berarti tadhhabu aina tadhhabu Oh, nah, Hmm, kalau azhabu untuk ana ana azhabu nah. جيد نعم sekali lagi Aina tadhabu anta ya Ahmad جيد أحسنت نعم ستة Ustaz ini baru anak ada ya Ustaz. Ah, sahih. Ana adhabu al-an ilal masjid ممتاز أنا أذهب صحيح نعم jadi paham أم أحسن Faham insyaallah? Faham, fahimti? Insyaallah insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Syukuran, Ummu Hasan. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Ahsan di line telepon 0218236543. Nah, berikutnya masuk ke latihan kelima. Baik. Nah, sebelumnya kita baca dulu kata perintahnya. Baik. Malam ini kita buka sebelas-sebelasnya untuk ikhwan dan akhwat untuk membaca latihan pada dars atau pelajaran yang ini. At-tamrin al-khamis al Kita masuk ke latihan kelima. Akmil al-akmil al-jumal al-atiyata biwadai fi'li mudari'in munasibin. Akmil sempurnakanlah al-jumal al-atiyah kalimat-kalimat berikut biwad'i fi'lin mudhari'in dengan meletakkan kata kerja mudhari' dengan dengan meletakkan kata kerja mudhari' munasib yang sesuai, yang cocok. Nah, ee, eh, jadi perintahnya di sini antum mengisi tempat yang kosong di setiap soal ini dengan kata kerja al-mudhari', kata kerja bentuk e, al-mudhari' dan kata kerjanya bebas sesuai dengan uh, sesuai dengan soal yang diminta. Nah, jadi tidak tidak dipatok uh, kata kerjanya begini dan begitu. Pokoknya kata kerja apa saja yang sesuai yang cocok dengan soal tersebut. Nah, ini berarti ini ini ikhwan ini ini sekaligus membuka dan menggali mufradat kita ini. Mau tidak mau, ikhwan dan akhwat yang ingin bisa menjawab soal latihan kelima ini ini sangat tergantung daripada mufradat yang sudah dia miliki. Nah, kita lihat bagaimana jawaban-jawaban para ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhol. Baik, silahkan tanpa ada contoh terlebih dahulu kita serahkan contoh dan jawabannya kepada para pendengar roja di 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Umu? Ibu Masito. Di? Di Lenteng. Baik. Ya. Nah, Ibu Masyita ada bukunya? Ada. Nah, Tafadhali Ibu Masyita. Silakan Ibu Masyita yang memulai pertama kali latihan kelima ini. Tafadhal. Rakam wahid. Nah, rakam wahid. Atulabu titik-titik kurotel kodami kullu usbu'an. Kulla usbuan. Nah. Kulla usbu'. Jayid. Atulabu bu, Atulabu, atulabu ini jamak. Ya, atulabu yalabuna kurotel kodami kullu usbu'in kullah kulla usbu'in mumtaz at-tullabu yal'abuna sahih yal'abuna nah istamir أركان أكاني نعم المدرس المدرس Al-guru. titik-titik ad-dars ala sabura ah, ada Eh, al itu Nah Menulis Nah menulis Sahih Bagaimana kata kerjanya? Yaktubu oh. al itu dari itu Yak yak ad adarsa ala Saburoti Nah sahih Barakallahu fikum Syukran Umu Jazakallah khair Ya yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taib, jazakallah khair pada Umum Masyatah di Lenteng, di Lenteng Agung ya. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Umum Masyatah. Tamrin yang kelima ini Fadol di 0218236543. Ya siapa saja yang bisa dan memiliki kesempatan ya begitu banyak telepon yang masuk kami mohon maaf bagi Anda yang belum dapat tersambungkan ya. Tetap mencoba terus di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa? Umu Anissa di Bekasi. Okay. Nah, Umu Anissa silakan. Hukum salah. Salah tawarba. Nah, dua soal saja. sah. Ikhwati. Sekali lagi, Umu. sah. Ikhwati. Yakin ikhwati? Oh, akhwati. Naam. Akhwati. Yagsiluna. Yagsiluna. asyabah bisabuni. نعم يغسلون الثياب بالصابون أخواتي يغسلون Eh, ini jamak muannas. Yakin jawabannya kalau yagsiluna? Oh, mu'annas Akhwat. ya, Ustaz? Ini ya akhwat. Akhwat muannas. Bagaimana? Yaghsilna. Yaghsalna. Yagsilna. Yaghsilna. Sahih. Nah, sekali lagi ummu akhwati. Akhwati yaghsal yaghsilna نعم الثياب بالصابون الثياب بالصابون صحيح نعم يغسلنا نعم أربعة أربعة أنا أقرأ القرآن كل صباح جيد أنا أقرأ القرآن كل صباح ممتاز شكرا أمو جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته طيب جزاك الله خير udah mau نعم أنا نسيت والله طيب di 0218236543 تفضل silakan pendengar yang lain masih banyak uh, soal yang tersisa dan ya masih banyak kesempatan sampai dengan 12 nomor ini untuk setiap telepon kita kasih kesempatan dua nomor. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah dengan siapa? Dari Ibu Tina di Cijantung. Baik. Ya, nah, nomor. Tafadhali Ibu Tina. Ya. Uh, khamis. Eh, khamsa, nah, khamsa wa sitta. Al-khamis. Ta'lalas. At atas ma'ul atas ma'ul akhbaro minal idaati kulla kulla yaumin ya abdallahi ممتاز صحيح أتسمعون نعم صحيح sita ستة atau libatu yadhabna ilal صحيح eh, atau libatu yadhabna ilal muda il- ilal madrasati bihafilatil mudarisati bihafilatil madrasati bihafilatil madrasati na'am na'am sekali lagi umu at-talibatu at-talibatu yadhhabna ilal madrasati bihafilatil madrasati mumtaz barakallahu fikum syukran na'am syukran umu jazakallahu khair assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi Taib jazakallahu khair kepada uh, para penelpon kita berikan kesempatan kembali lagi uh, kesempatan kembali lagi di belakang Ummu Masyita, umum Anissa dan tadi ada uh, Ummu Tina. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa? Dengan umum Ukasha. Di mana Ummu? Di Cikarang. Taib, Cikarang. Nah, tafadhali umum Ukasha nomor sab'a wa thamaniyah sab'a wa thamaniyah sab'a wa thamaniyah enam tujuh dan delapan tafadhali hmm. atas ma'ul adhana fi hurufatika ya aliyu Naam, atas ma'ul adhan, sahih. Naam, sahih. Sekali lagi umum dibacanya, ditolong tolong dikeraskan suaranya. Atas ma'ul adhana fi hurufatika ya aliyu Jai, naam. Lan thamaniyah lan. Thamaniyah. يسأ- يسألون المدرس أسئلة كثيرة نعم جيد diulang sekali lagi الطلاب الطلاب يسألون المدرس أسئلة كثيرة ممتاز ممتاز شكرا أم أكاشا جزاك الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الآن نأخذ راحة أولا يا أبو زهري Baik. Paling rajin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat sejenak dan jangan kemana mana Untuk sisa pertanyaan kembali kita akan ajukan setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. Nurun minal Qur'an. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد راديو روجا 756 هز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة والجماعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد Pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda dalam kesempatan malam ini dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha dengan pemandu kita al Hamzah Abbas Al-Si hafizahullah taala. Kita lanjutkan kepada tamrin-tamrin berikutnya dari pelajaran yang ke-11. Silakan Anda bisa membuka kembali bukunya di halaman 77. Kepada Ustaz Hamzah, falyatafaddal mashkura. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وموالاه وبعد آه، توقفنا عند التمرين الخامس في رقم ال- آه، ثمانية ولا تسعة يا أخي الكريم آه، ثمانية توقفنا في رقم الثمانية kita uh, baru saja terhenti di latihan ke-8 eh, afwan latihan kelima nomor 8 dan kita akan lanjutkan lagi sekarang, kita buka kesempatan lagi untuk dua orang. Setelah itu kita masuk ke latihan yang ke-6. Eh, Silakan bagi para pendengar roja yang ingin berinteraktif secara langsung, Anda bisa menjawab tamrin yang ke-8 uh, Fan. Taib yang kelima, ya. Taib set. Ya, nomor 8 dan 9 sudah. 9 dan 10 di 8, 2, 3, 6, 5, 4, 3. Fadal. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa? Di mana? Dengan Bapak Abrar dari Bekasi. Taib. Nah, كيف حالك Pak Abror? Alhamdulillah Kak Akhair. Masya Allah Pak Abror ada bukunya? Naam. Ah, نعم تفضل Alhamdulillah. تفضل أن آه، فأبرة تقرأ رقم تسعة وعشرة <clears throat> تسعة وعشرة Eh, rakam tisah. نعم nomor sembilan An-nisa'u yaktub yaktubna eh. an-nisa'u an-nisa'u yakulna tufahu at-tufaha at-tufaha jahid an-nisa'u yakulna at-tufah sahih bisa terjemahkan Pak Abrar uh, wanita wanita itu memakan uh, apel sahih sahih nah Fadal teruskan asyarah al-mudiratu takhrujul an minal min min min mak min mak tabina mak mak tabiha sahih min mak tabiha sekali lagi Pak Abrar al-mudiratu al-mudiratu takhruj takhrujul hmm. an min tabiha sahih takhrujul an min mak tabiha <clears throat> terjemahkan uh, <clears throat> al-mudirah Naman al mudirah Pak Abron? Kepala sekolah. Kepala sekolah itu hmm. keluar da, dari sekarang dari, keluar sekarang dari perpustakaannya. Uh, dari kantornya. Dari kantornya. Mumtaz. Nah. nah. Syukran Pak Abrar. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Nah, kita berikan satu kesempatan kembali di 0218236543. Di belakang Bapak Abror, silahkan bagi para pendengar yang lain masih di tamrin yang kelima. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah dengan siapa omu Ibu Sukma. Di mana? Tanjung Priok. Nah. Tafadhali Ibu Sukma. Tafadhali. Nomor Anak lama di Main main dari kitab. Ah. Uh, هذه مشكلة An, ya, ana Ta- uridu أس- atau أه، تريد تريد السؤال ولا لا ولا ماذا؟ Soal fakat, silakan kalau mau bertanya. Mungkin bertanya saja Umu silakan. ya kalau eh, mau makna fi amanillah. Fi amanillah. Ah, eh, Naam, itu saja. Ya. Hmm. Itu saja. Ada lagi? Taib. Taib, Allah saya jawab setelah ini. Nah, di Diputus saja ini teleponnya. Fadhil. Jasa iya, jazakallah khair ya. Taib, salam. Nah, fi amanillah artinya eh, semoga ini doa. Eh, ini sebenarnya kalimat ini kalimat yang bentuknya sebuah pernyataan yang mengandung doa. Jadi fi amanillah maksudnya adalah doa semoga engkau selalu berada di lindungan Allah Semoga engkau selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keamanannya. Nah, ini kalimat yang ma eh, maksudnya adalah doa. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, Jai. Tayyib demikian Ibu Sukma di Tanjung Priok jawabannya dan jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan yang terakhir mungkin pada tamrin yang kelima ini. Nah. 0218236543. Tafadhol. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa? Dengan Abu Maya di mana di Bojonegoro Abu Umayyah nah nah tafadhal Abu Umayyah antum ada buku ada bukunya ada Ustaz nah tafadhal tafadhal antum baca nomor 11 Ahad Asyar dan 12 Itna Asyar tafadhal Ahad Asyar nah Ana nukot fi kuliati al Alhan Alhandasiyati Alhandasati Al-Handasati Mumtaz Nah Ana Sekali lagi Ana Adusu Fi Kuliatil Handasati Mumtaz Ana Adrusu Fi Kuliatil Handasati Sahih Bisa diterjemahkan Abu Maya eh, Saya belajar di Fakultas eh, Teknik. Nah Sahih Nah Terakhir Isna Ashar Isna Ashar Ukti nukot al-an durusaha fi fi al-daf fi daftar fi daftari jahit nah ukti sekali lagi ukhti taksubul jahit al-an durusaha fi daftari. Mumtaz. Nah, jawabannya taktub. Nah. Syukran ya Ustaz. Afwan, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, Ustaz. Kita, kita ulangi nah. jawaban-jawabannya ya. Nah, ah? Kita ulangi lagi. Nah, jawaban-jawaban. Baik, nah, kita ah, ada permintaan di sini kita review kembali jawaban-jawaban yang ada pada nomor, latihan kelima dari nomor 1 sampai nomor 12. Anda bacakan dan mungkin anak terjemahkan sekaligus. Asal. Nomor satu, nah, rakam wahid, at-tullabu yal'abuna kuratal qadami kulla usbu'in. At-tullabu yal'abuna, antum lihat di sini, yal'abuna. Karena at-tullab dia adalah jamak, kemudian dia juga muzakkar, maka jamak muzakkar eh, fi'ilnya adalah yal'abuna. At-tulab, para murid, para siswa, yal'abuna, mereka sedang bermain, kuratal qadam, sepak bola, kulla usbu' setiap pekan. Berarti di sini, yal'abuna di sini artinya sesuatu yang rutin dilakukan. Nah, kemudian nomor berikutnya, isnan, <clears throat> al-mudarrisu yaktubu darsa ala saburati. Al-mudarrisu yaktubu darsa ala saburati. Jawabannya adalah yaktubu. Al-mudarris guru yaktubu darsa menulis pelajaran alas seburoh eh, di papan tulis. Salasa. Akhwati, antum lihat di sini akhwat. Akhwat ini muannas dan jamak. Maka eh, antum lihat jawabannya akhwati yaghs afwan yaghsilna athiyaba bisabuni. Akhwati yaghsilna athiyaba bisabun. Nah. Akhwati saudari-saudariku Yaghsilna mencuci athiyab pakaian bisabun dengan sabun. Arba. Ana akra'ul Qur'ana kulla sabahin. Ana, hmm, mudah sekali. Ana, maka langsung antum bisa tebak. Depannya harus A. Hanya setelah itu antum pikirkan kata kerjanya bagaimana. Ana akra'ul Qur'ana kulla sabahin. Ana saya akra'ul Qur'an membaca Al-Qur'an kulla sabah setiap uh, pagi hari. Nah. Khamsah. A. Hmm, A di sini uh, pertanyaan yang artinya apakah A dan e, kalau antum lihat e, bentuk pertanyaannya ini pertanyaan yang diajukan orang pertama kepada orang kedua. Bentuk pertanyaannya kalau antum lihat ini pertanyaan yang diajukan kepada orang kedua. Maka bagaimana domirnya? Anta. Domirnya anta. Domir untuk orang kedua anta. Kemudian ada ada kalimat ya Abdullah di akhir. Berarti dia laki-laki mufrad, laki-laki muzakar dan dia mufrad, dia tunggal. Jadi jawabannya atas maul akhbara atas maul akhbara min al idaati kull yaumin ya Abdullah. Nah. Sekali lagi ini soal yang ditujukan e, dari orang pertama kepada orang kedua. Kemudian ada kalimat ya Abdullah di akhir soal ini. Dan uh, ini menunjukkan bahwasanya orang yang ditanya adalah laki-laki. Kemudian dia tunggal, dia satu orang. Maka jawabannya atas ma'u. Apakah kamu mendengar al-akhbara eh, kabar-kabar uh, minal idaati dari radio kulla yaumin ya Abdullah setiap harinya wahai Abdullah. Nah. Sita At-talibatu Antum lihat di sini at-talibatu jama. Lalu jenisnya dia muannas. Maka dia se seperti nomor tiga. Nomor tiga tadi akhwati. Nomor enam at-talibatu. Bentuknya tidak jauh beda dengan nomor tiga. At-talibatu yadhabna. Antum lihat ya kawan. Yadhabna ilal madrasati bihafilatil madrasati at-talibat para siswi yadhabna mereka semua pergi ilal madrasah ke sekolah bihafilatil madrasah dengan bis sekolah nomor sabah nomor tujuh nomor tujuh kalau antum melihat sama seperti nomor lima ini adalah soal yang diajukan dari orang yang pertama kepada orang kedua dan kalau kita ingat, kata ganti untuk orang kedua adalah anta kalau dia mufrad dan muzakkar. Dan di sini kalau kita lihat yang ditanya adalah yang pernah, orangnya yang ditanya adalah namanya Ali. Berarti Ali di sini laki-laki, kemudian yang kedua dia mufrad, dia tunggal. Satu orang. Berarti jawabannya atas ma'ul adana fi ghurfatika ya Aliyu. Antum lihat sini atas ma'ul adan Apakah kamu mendengar azan fi wurfatika di kamarmu ya Ali wahai Ali? Nah. Di antum di sini kuncinya adalah yang pertama uh, ini soal ini ditujukan kepada siapa? Apakah dia ditujukan untuk muzakkar atau muannas? Apakah dia ditujukan untuk laki-laki atau perempuan? Kemudian dilihat apakah dia mufrad, apakah dia tunggal atau jamaah. Maka dari sini kita bisa menentukan bagaimana bentuk uh, eh, domir pada kata kerjanya. Nah, Nomor 8. At-tullabu samaniyah. At-tullabu, antum ah, sini at-tullab. Dia sama seperti nomor 1, rokam wahid. At-tullab dia pertama dia jamak, kemudian yang kedua dia muzakkar, muzakkar jamak. At-tullabu yas'alunal mudarrisa as'ilatan katsiratan. At-tullabu yas'alunal mudarrisa as'ilatan kathiratan. Atau biar di sini. At-tullabu yas'alun. At-tullab, para siswa yas'aluna bertanya al kepada al-mudarris, kepada guru. As'ilatan kathira dengan soal-soal yang banyak. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. <clears throat> Berikutnya, tisah. An-nisa'u nukot titik-titik at-tufah. An-nisa tentukan dia ini mufrad atau muzakkar. Dia ini mufrad atau atau uh, jamak. An-nisa jamak. Kemudian an-nisa itu setelah kita mengetahui bahwa dia jamak, sekarang apakah dia muzakkar atau muannas? Muannas. Berarti dia muannas jamak. Bagaimana kata kerjanya? An-nisa'u ya'kulnat tuffah. An-nisa'u ya'kulnat tuffah para wanita itu makan atufah apel. Asyarah Al-mudiratu nuqat al-ana min maktabiha. Al-mudiratu uh, al-mudiratu uh, kepala sekolah atau rektor. Al-mudirah berarti sini perempuan atau laki-laki? Perempuan. perempuan. Kemudian dia al-mudiratu setelah kita tahu bahwa dia muannas apakah dia jama' atau mufrad? Mufrad. Ya. Al-mudiratu mufrad. Maka lihat bagaimana domirnya al-mudiratu tadhhabul ana min maktabiha. Dia orang ketiga, kemudian dia mufrad muannas. Maka kita menggunakan domir an uh, eh, hiya, domir hiya. Maka bentuknya ketika dimasukkan dalam kata kerja al-mudiratu tah ruju afan bukan tadhabu tahrujul ana min maktabiha takhrujul an eh, keluar sekarang min maktabiha dari kantornya ahad asyar sebelas ana ah, langsung bisa kita tebak domirnya adalah al-mutakallim orang pertama kemudian dia uh, mufrad ana langsung bisa kita jawab ana adrusu fi kulliyatil handasati ana adrusu saya belajar fi kulliyatil handasati di Fakultas Teknik. Nomor terakhir di latihan kelima, isna Ashar, nomor 12, Ukhti. Nah, langsung bisa kita tebak nih, Ukhti. Orang keberapa sebelumnya, kawan? Ukhti ini orang keberapa ini? Orang ketiga. Hmm. Kemudian Ukhti mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Kemudian muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Orang ketiga mufrad muannas. Berarti kita bisa tebak domirnya adalah hia Jadi ketika kita masukkan ke dalam kata kerja jawabannya adalah ukhti tadhhabul ana uh, eh, afan. Ukhti taktubul ana durusaha fid daftari. Ukhti taktubul ana durusaha fid daftari. Antum lihat taktubu. Karena domirnya di sini adalah hia Nah, ukhti saudara saudariku taktubul an sekarang sedang menulis durusaha pelajaran-pelajarannya fi daftar di buku tulis. Nah, intahina min tamrin al-khamis. Hmm. jadi ulang mungkin agar lebih mengingatkan kembali soal-soal dan jawaban-jawabannya. Jadi di sini ada beberapa kunci yang antum uh, bisa perhatikan di sini. Yang pertama, soal-soal ini mengandalkan uh, eh, kata yang antum punya. Hmm. Dan ini sekali lagi tergantung daripada murojaah antum. Semakin antum sering murojaah, rutin antum murojaah, maka kosa kata yang sudah kita pelajari tidak akan hilang insya Allah. Maka untuk me menjawab soal-soal ini sangat terkait dengan banyaknya kosakata yang kita sudah miliki. Kalau antum Eh, Kosa kata yang dimiliki sangat sedikit maka akan sulit menjawab eh, soal-soal uh, ini. Ini yang pertama. Yang kedua, antum juga perlu memperhatikan bentuk-bentuk domirnya, bentuk-bentuk kata kata gantinya. Antum harus jeli dalam melihat kata ganti apa yang dimaksud di sini. Setelah tahu kata gantinya, maka setelah itu dimasukkan ke kata kerja yang antum sudah siapkan. Setelah antum tahu domirnya, kata gantinya apa, atau nah, setelah itu antum masukkan ke, ke kata kerja yang antum sudah sudah siapkan. Maka itu dengan dua kunci itu insya Allah antum uh, dapat menjawab soal-soal tadi. Memang ini soalnya agak sedikit membutuhkan ketelitian, kejelian. Tapi kalau semakin sering kita uh, berlatih dengan seperti ini, dengan latihan seperti ini, insya Allah akan uh, memperlancar dan memperkuat kita uh, dalam Eh, melaksanakan atau menjawab soal-soal seperti uh, bentuknya seperti ini. Nah, uh, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari SMS, tepat-tepat? Untuk selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat di penghujung acara ini. Taib yang pertama berkenaan dengan domir anti, antum, antuna, hum, dan huna masuk ke mudhari fi'il madi. Dahaba bagaimana Ustaz? Anta anti anti fi'il madinya zahaba ya mm -mm. anta anti antuna antum. hum hunna Masya Allah Baik, kita mulai dari uh, kata kerjanya tadi yadhabu iya fi'il madinya zahaba fi'il madinya zahaba diminta untuk dimasukkan kata ganti ke dalam kata fi'il madi itu nah. dirubah ke fi'il madhi atau tidak permintaannya fi'il madi saja Madi. Taib. Zahaba. Kita masukkan domir anta. Zahabta. Anti zahabti. Tinggal dirubah harokatnya saja. Tadi anta zahabta dengan fathah. Sekarang anti zahabti dengan kasrah. Kemudian apa tadi berikutnya? Antum. Antum zahabtum. Antunna zahabtunna. Mudah insya Allah. Kemudian apa lagi? Antum zahabtum, antunna zahabtunna, hum zahabu. Hum zahabu. Hunna. Hunna zahabna zahabna Antum silakan muraja dan melihat uh, beberapa pelajaran sebelumnya yang sudah kita jelaskan perubahan-perubahan uh, fi'il madhi ketika disambung dengan kata domir-domir kata-kata uh, ganti. Nah. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat dan berkenaan dengan mufradat cukup banyak. Nah mungkin kita ambil sebagiannya mohon maaf ini terlalu panjang sekali iya. najihun Ustaz maknanya najihun uh, sukses atau lulus Taib. safhatun Hah? safhah halaman jaibun jaibun saku mudah-mudahan ini bukan kertas Ustaz ya? Hah? mudah-mudahan bukan kertas <laughs> mudah-mudahan bukan begitu mauzun mauzun pisang nah ini mungkin bisa jadi wallahualam mungkin sedang ini, sedang apa? Ada PR di sekolah dia mungkin dan butuh bantuan kita lah Mauzun artinya pisang. Nah. Sulamun. Tangga. Barihatun. Barihah eh, malam yang terdekat. Berarti kemarin malam. Fakat. Fakat saja atau doang saja. Daiman. Selalu. Ahyanan. Hmm, kadang-kadang. Marratan. Sekali mahja'un. Mahja'un sudah kita bahas di eh, pelajaran yang baru saja kita baca tadi. Eh, sama seperti maskanun, sama seperti artinya seperti asrama. Nah, yang terakhir satu lagi uh, lah afan jarasan. Jaras, jarasan itu artinya uh, lonceng atau bel. Nah, lonceng atau bel. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik, uh, eh, jazakallah khair dan pertanyaan sisanya bisa Anda ajukan kembali pada pertemuan yang akan datang. Ekvesel. Baik, uh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah sudah kita baca latihan uh, beberapa latihan-latihan di pelajaran ke-11 dan kita berhenti di latihan ke-5. Insyaallah kita akan masuk ke latihan ke-6 pada pekan depan. demikian dari Ana, lebih kurangnya kami mohon maaf.